وشره Bismillahirrahmanirrahim Setelah beliau Hafizahullah Ta'ala Membuka muhadarahnya Dengan membaca dari khutbatul hajah Maka Beliau mengatakan Wahai saudara-saudaraku yang kami cintai Tema dari muhadarah Kali ini Adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap muslim baik alimnya maupun jahilnya orang-orang ataupun yang kecil dari mereka maupun yang besar dan tema dari muhadharah ini yaitu salamatu sadr keselamatan dada adalah nikmat dari ahli dunia dan nikmat ahli akhirah keselamatan dada atau keselamatan hati dari kedengkian iri saling membenci maka ini adalah akhlak dari seorang muslim dan pembahasan tentang keselamatan hati dari penyakit-penyakit tadi bukanlah bahagian dari hal-hal yang bersifat nafilah atau bersifat sunnah dari amalan ketaatan tidak pula termasuk bahagian dari yang sifatnya mustahab bahkan pembahasan tentang hal ini merupakan salah satu kewajiban sesuatu yang fardu atas setiap muslim karena rasa iri dengki saling membenci ini semuanya sebabnya adalah tidak adanya keimanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari takdirnya yang baik maupun yang buruk dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk merupakan salah satu dari rukun iman yang enam sebagaimana yang datang di dalam hadis Jibril di dalam sahihain yang disebutkan padanya yang maknanya dan engkau beriman kepada Allah kepada para malaikatnya kitab-kitabnya rasulnya dan engkau beriman kepada hari akhir dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. فمن شحن قلبه فمن شحن قلبه بالحقد والحسد والغل فإنه لم يرضى بالقدر الذي قدره الله له ولغيره فأورده أبواب أمراض القلوب التي هي الغل والحقد والحسد والشحناء والتباغض وهو متسخط على قدر الله وعلى النعمة التي أنعمها على أخيه قال العلامة ابن القيم فإن, فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله فإنه يكره أي هذا الحاسد يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله ويحب زوالها يحب زوالها عنه ويكره الله ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهيته ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة لأن ذنبه كان عن كبر وحسد فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها فإن ذلك إيثارا لها بالغضب والرضا على خالقها وفاطرها وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا فكلما دخل فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها وكذا بالعكس Dan barang siapa yang memenuhi hatinya dengan rasa iri, rasa dengki, rasa kebencian maka sungguh dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya dan ini semuanya akan membuka untuknya pintu-pintu dari penyakit hati dan sesungguhnya seseorang yang pada hatinya ada rasa iri, dengki dan kebencian terhadap saudaranya maka sungguh pada hakikatnya dia murka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas hambanya demikian pula dia murka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada saudaranya dan disebutkan oleh al allam hainul qayyim rahimahullahu taala yang maknanya maka sesungguhnya sifat hasad sifat iri pada hakikatnya merupakan salah satu dari jenis permusuhan ataupun menentang dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang yang hasad dia membenci dari nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai nikmat tersebut atas hambanya. Dan sungguh Apabila seorang yang hasad itu dia akan cinta, dia akan senang ketika nikmat yang ada pada saudaranya tersebut hilang. Maka ini semuanya merupakan tanda dari penyakit yang ada di dalam hatinya dan dia menentang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hamba-hambanya. Dan penyakit ini bisa disembuhkan dengan seseorang lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya kembali kepadanya dan seseorang bisa menghilangkan rasa kebencian kepada saudaranya dan hasad kepadanya dengan mengetahui kadar dirinya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga setiap kali sesuatu dari rasa benci itu menguasai dari dirinya dan dia ridha kepadanya, maka akan keluar pula yang sebaliknya yaitu keridhaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya dari hal itu. ومن نعيم أهل الجنة أن الله ينزع, ينزع الغل من قلوبهم قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال سبحانه وبحمده ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة ووصف قلوبهم قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال لا اختلاف بينهم أي أهل الجنة ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا فكان من النعيم سلامة صدورهم من الغل والحسد وما كانوا كذلك إلا لأنهم كانوا في الدنيا أصحاب صدور سليمة قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Dan diantara dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa iri, rasa dengki dari hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan telah kami hilangkan kedengkian dan rasa iri dari hati-hati mereka sehingga kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami yang andaikan bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kami tidak akan berada pada keadaan seperti ini Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji hanya untuknya dan telah dihilangkan dari dan telah kami hilangkan dari hati-hati mereka sebahagian dari rasa dengki kepada saudara-saudara mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika mensifati dari sifat-sifat penduduk surga dan menyebutkan tentang sifat-sifat atau mensifati dari keadaan hati dari para penduduk surga sebagaimana di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya tidak ada perselisihan di antara mereka tidak ada rasa kebencian di antara mereka hati-hati mereka bagaikan hati satu orang keadaannya yaitu hati yang sama maka ini menunjukkan bahwasanya di antara kenikmatan yang besar adalah keselamatan dada atau keselamatan hati dari rasa iri, rasa dengki dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tersebut ini adalah nikmat dari nikmat penduduk surga yang mana tidaklah mereka mendapatkan kenikmatan ini melainkan karena dahulu mereka di dalam kehidupan dunianya merupakan orang-orang yang memiliki keselamatan di dalam hati-hatinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang maknanya dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka mengatakan ya Rabb kami ya Rabb kami ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami adanya rasa dengki, rasa iri kepada mereka orang-orang yang beriman. فالقلب السليم هو القلب الذي يحب للناس ما يحبه لنفسه قد سلم جميع الناس من غشه وظلمه وأسلم لله بقلبه ولسانه ولا يعدل به غيره ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الإنسان ما هو الخير وما هو الشر قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به وأفضل الناس في الدنيا هم سليمي الصدر أفضل الناس في الدنيا هم سليمي الصدر فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان قد عرفناه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد والحديث عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني سلامة الصدر قلب طاهر عطر لا فيه إثم ولا غل ولا حسد رأيت صاحبها عفت مقاصده كأنه بين خلق الله منفرد وسليم الصدر موعود بالجنة فعن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته أهل الجنة ثلاث ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم والحديث عند الإمام مسلم Maka hati yang selamat adalah hati yang dia mencintai untuk manusia apa yang dia cintai untuk dirinya sehingga seluruh manusia mereka selamat dari keburukan yang ada di dalam hatinya demikian pula selamat dari lisannya dan sungguh hal ini tidak akan bisa diperoleh melainkan adanya keselamatan kebersihan di dalam hati seorang hamba dan disebutkan dari Syekhul Islam Nutaimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan maka hati yang selamat yang terpuji adalah hati yang mengingin, menginginkan kebaikan bukan keburukan dan kesempurnaan itu semuanya dengan seseorang mengetahui kebaikan dan keburukan Adapun seseorang yang tidak mengetahui keburukan, maka hal inilah yang menunjukkan kekurangan yang ada pada dirinya dan dia tidak mendapatkan pujian dengannya. Dan termasuk manusia yang paling sempurna di dunia adalah mereka orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Am, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah manusia yang paling afdal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kullu mahmumil qalbi saduqul lisan setiap orang yang mahmumul qalb dan jujur lisannya para sahabat bertanya adapun jujur lisannya maka ini kami mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan yaitu huwa taqiyyu naqi, seorang yang bertakwa dan seorang yang bersih hatinya. Tidak ada dosa padanya, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka keselamatan hati yaitu dengan menjadikan hati itu hati yang bersih, tidak ada kedengkian, tidak ada rasa iri padanya. Sehingga kapan saja engkau melihat pemiliknya maka engkau akan mengetahui maksud dan tujuan yang ada di dalam hatinya sehingga كأنه بين خلق الله منفرد سلامة الصدر نعم البيت أيه؟ خلاص انتهى كانوا بين خلق الله منفرد المعنى يعني كأنه هو الوحيد بهذه الصفة آه. يعني الذي عند سلامة الصدر أيه نعم كأنه منفرد كأنه منفرد بهذه الصفة sehingga disebutkan di dalam bait syair, "Ra'aita sahibaha aqqat maqasidahu ka'annahu baina khalqillahi munfarid." Yaitu seakan-akan dia bersendirian dengan sifat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengannya. Dan keselamatan hati adalah sesuatu dari amalan yang dengannya seorang dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu bahasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata di dalam khutbahnya Ahlul jannah penduduk surga mereka ada tiga golongan الأفضل ما فيش آه، أهل الجنة رجل ذو سلطان آه، ورجل ذو سلطان نعم السلطان الماء العادل نعم سلطان النفس أيوه رجل رحيم و رقيق القلب رقيق القلب رحيم القلب آتي آه، بكل وهي قربه وكل مسلم أنت عندك المحاضرة نعم لو عندك كلام الكلمة نريدك تقوله كامل بعد هذا موجود في الجوال sebagaimana disebutkan dalam hadis Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menyebutkan di dalam khutbahnya bahwasanya ahlul jannah ada di antara mereka dari tiga sifatnya atau tiga kelompok atau tiga jenis manusia. Yang pertama, mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka adil di dalamnya. dan yang kedua adalah seorang yang dia memiliki kelemah lembutan dan yang ketiga adalah seseorang yang bersih hatinya dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن سلامة الصدر أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك فمن لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره لأخيه ما يكرهه لنفسه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وليس وليست فقط هي معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم والأحاديث التي جاءت بنفي الإيمان عن أصحابها دل على أن هذا الفعل كبير من الكبائر ومن أصر على ذلك فهو مصر على كبيرة فالأمر ليس بالسهل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الباب المفتوح في خلق طالب العلم ومحبته لأخيه قال كذلك يجب أن يكون أثر العلم ظاهرا عليه بمحبته لأخيه ما يحبه لنفسه تجد بعض الطلبة وربما العلماء الكبار إذا برز أخوه بشيء حاول أن يغمطه ويحقره ويتتبع عوراته حتى لا يتميز عليه وهذا الخلق من خلق اليهود هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهذا من جهل الإنسان لأن الإنسان إذا تأمل من الذي أعطاه هذا الفضل الله عز وجل طيب اسأل الذي أعطاه ولهذا قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله اسأل الذي أعطاه أن يعطيك أما أن تتمنى زوال نعمة الله عليه أو أن تكره ما أنعم الله به عليه فهذا من سفهك ومن تخلقك بأخلاق إخوان القردة والخنازير واليهود إخوان القردة والخنازير اليهود أترضى بهذا لا إذا رأيت أخاك قد من الله عليه بتميز في الحفظ أو الفهم أو الحرص فقل اللهم كما أنعمت عليه فأنعم علي هكذا خلق طالب العلم يجب أن يكون عندك الكلام اللي أعطيك الأوراق موجود Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang maknanya tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sehingga termasuk dari keselamatan hati yaitu engkau mencintai untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu sehingga barang siapa yang dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia tidak cintai untuk dirinya demikian pula dia tidak membenci untuk saudaranya sesuatu yang dia benci untuk dirinya maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa dari dosa-dosa besar dan tidaklah hal ini semata-mata merupakan perbuatan kemaksiatan namun ini adalah perbuatan dari dosa-dosa besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan dengan ditiadakannya keimanan menunjukkan hal ini merupakan e, sehingga menunjukkan seorang yang terjatuh padanya merupakan perkara dosa dari dosa-dosa besar sehingga ini menunjukkan bahwasanya perkaranya bukanlah perkara yang ringan dan berkata asy Ibn Uthaymin rahimahullahu taala di dalam Al-Babul Mahtuh ketika beliau menyebutkan akhlak dari seorang talibul ilm dan kecintaannya kepada saudaranya maka beliau mengatakan maka demikian pula hendaknya wajib atas seorang talibul ilm menampakkan atau tampak dari dirinya pengaruh yang baik dari ilmu tersebut secara zahir sehingga wajib atasnya untuk mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya engkau mendapati sebagian para tolabah bahkan hal ini ada pada ulama kibar apabila salah seorang dari saudaranya mereka apabila ada salah seorang dari saudaranya yang tampil dengan sesuatu yang unggul dengan sesuatu maka dia berusaha untuk merendahkannya dia berusaha untuk meremehkannya. Dia berusaha untuk mencari-cari aibnya dan kekurangannya. Sehingga saudaranya tersebut tidak ada sisi keunggulan atas dirinya. Dan ini, akhlak ini merupakan akhlak dari kaum Yahudi. Yaitu mereka orang-orang yang iri kepada manusia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaan dan ini menunjukkan kejahilan dan kebodohan seorang insan. Karena seorang insan apabila dia memperhatikan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala apabila seorang insan mau merenungi siapa yang memberikan keutamaan ini kepada saudaranya, maka tentunya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Tanyalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, mintalah pula kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Allah berikan kepada saudaramu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kalian berangan-angan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dan kelebihan sebagian kalian atas sebagian yang lain." Bagi kaum laki-laki mereka memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi kaum wanita, mereka memiliki bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Sehingga mintalah kepada zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut, niscaya dia akan memberikannya kepadamu. Adapun engkau berangan-angan untuk hilangnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaramu, atau engkau membenci kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka ini merupakan bentuk kebodohan dari dirimu. Maka barang siapa yang berakhlak dengan akhlak saudaranya dari bangsa kera dan babi, yaitu orang-orang Yahudi. Siapa yang riwa dengan hal ini, maka tidak ada yang riwa. Sehingga apabila engkau melihat saudaramu Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepadanya dengan adanya keunggulan dalam hal hafalan, keunggulan dalam hal pemahaman atau semangat, maka hendaknya engkau mengucapkan Allahumma kama an'amta alaihi fa'an'im alai.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 طيب النفس ومربيهم طيب النفس سليم الصدر فقد طلع يوما على أصحابه وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول الله فقالوا الصحابة يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل ثم خاض القوم في ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصحاه العلامة الألباني ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الطبقة الأولى في سلامة الصدر فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمال في سلامة الصدر فقد ضربه قومه وأدموه وهو يدعو لهم ويعتذر لهم فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين كسرت رباعيته وجرح وجهه وهشمت البيض على رأسه وإني لأعرف من يغسل الدم عن وجهه ومن ينقل عليه الماء وماذا جعل على جرحه حتى رقأ الدم حتى أي توقف الدم كانت فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم من وجهه تغسل الدم عن وجهه وعلي رضي الله عنه ينقل الماء إليها في مجنة في مجنة فلما غسلت الدم عن وجه أبيها أحرقت حصيرا حتى إذا صارت رمادا أخذت من ذلك الرماد فوضعته على وجهه حتى رقع الدم ثم قال يومئذ اشتد غضب الله على قوم كلموا وجه رسول الله ثم مكث ساعة ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون والحديث رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني وحسنه العلامة الألباني كسرت رباعيته وجرح وهشمت البيض على وجهه ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون dan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah para pemilik hati yang bersih, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dan orang-orang yang telah tinggal di negeri tersebut yang mereka tinggal di negeri tersebut dengan keimanannya. Mereka cinta kepada orang-orang yang datang kepada mereka dan mereka tidak dan mereka memberikan mencintai saudaranya dan mengutamakan mereka dibandingkan dirinya dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan ruhama'u bainahum yaitu mereka saling berkasih sayang di antara mereka maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala ketika datang berita tentang taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau tidak tidak mengikuti dari perang Tabuk kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya maka Ka'ab bin Malik ketika itu datang dan disambut oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu sehingga Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, "Sungguh demi Allah, aku tidak akan melupakan Talhah selama-lamanya." Sehingga di antara para sahabat, mereka memiliki jiwa yang baik, mereka memiliki hati yang selamat. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka قال رسول الله لا بأس لا بأس بالغنى لمن اتقى خاف كان ذم الغنى ذم الغنى قال لا بأس والصحة خير من الغنى ثم قال طيب النفس الشعر طيب النفس من النعيم نعيم الدنيا maka diceritakan oleh sebagian sahabat bahwasanya ketika mereka sedang duduk tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dalam keadaan pada kepala beliau ada bekas dari air maka kami mengatakan wahai Rasulullah kami melihat dirimu memiliki jiwa yang baik maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya kemudian orang-orang mereka berbicara dan menyebutkan tentang al-ghina kekayaan maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda tidak mengapa dengan kekayaan bagi mereka orang yang bertakwa dan kesehatan bagi mereka yang bertakwa lebih baik dari kekayaan dan jiwa yang baik ini merupakan nikmat dari nikmat-nikmat yang agung. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berada pada barisan yang pertama dari mereka orang-orang yang memiliki hati yang selamat dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencapai derajat kesempurnaan dalam hal kesucian dan keselamatan di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan aku mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika patah gigi-gigi geraham beliau dan terluka wajah beliau Iya. Aku mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau patah gigi geraham beliau demikian pula terluka wajah beliau dan pecah dari uh, apa namanya yang eh, dipakai di perang itu Yang helm kayak helm. Helm. أنت عليك بالشاهد أنه بعد خليك بالشاهد إيه؟ أنه بعد ما أدموه وجرحوه وكذا قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا إيه؟ الشاهد إيه نسيت اسم في إندونيسيا helm perang gitu jadi hingga helm perang beliau penutup kepala beliau ketika perang menjadi rusak maka Kata Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu taala anhu, "Sungguh aku mengetahui siapa yang mencuci darah, membersihkan darah dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang mengambilkan air." Maka tidaklah diusap atau dibersihkan darah beliau dari luka yang ada melainkan darah tersebut dalam keadaan belum kering dan adalah Fatimah radhiyallahu taala anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dialah yang membersihkan darah dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali radhiyallahu taala anhu beliaulah yang mengambilkan air hingga datang ke tempat beliau maka tatkala Fatimah radhiyallahu taala anha membersihkan darah dari wajah ayahnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau membakar sebahagian dari kain tikar hingga menjadi arang kemudian meletakkannya di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka padanya agar menghentikan pendarahan yang ada kemudian beliau mengatakan pada hari ini sungguh begitu besar murka Allah subhanahu wa ta'ala kepada suatu kaum yang mereka melukai wajah Rasulnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam beberapa saat hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau berdoa, Allahumma firli li fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya dan At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Maka lihatlah dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana beliau terluka, mendapatkan luka namun beliau tetap mendoakan kebaikan kepada kaumnya. Beliau mendoakan Allah maghfirli qaumi, ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguh mereka tidak mengetahui. ومن الأسباب التي ومن الأسباب التي تجلب سلامة الصدر أولا الدعاء فقد وصف الله عز وجل كما في قوله والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا للذي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا شداد إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات وفيها وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وعن ابن عباس والحديث أخرجه الطبراني وصحه العلامة الألباني وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء في دعائه ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وثبت حجتي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي وفي رواية واسلل سخيمة صدري ومعناه طهر قلبي من الحقد والحسد والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني نكمل بعد الأذان ما في مشكلة dan diantara sebab-sebab yang bisa mendatangkan keselamatan hati yang pertama yaitu berdoa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang hamba-hambanya yang beriman yaitu di dalam firman-Nya yang maknanya dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka berdoa, "Ya Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan dan janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami adanya rasa dengki kepada mereka orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan disebutkan dari Syaddad bin Aus dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata kepada bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai Shaddad ibn Aus, apabila engkau melihat manusia, mereka telah mengumpulkan dan menyimpan emas dan perak, maka hendaknya engkau menyimpan kalimat-kalimat ini." Di antaranya yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau as'aluka qalban saliman wa lisanan dan aku meminta kepadamu ya Allah hati yang selamat dan lisan yang jujur dan aku meminta kepadamu dari kebaikan apa yang engkau ajarkan kepadaku dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dari apa yang aku ketahui dan aku minta ampunan kepadamu dengan apa yang engkau mengetahui sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui ilmu gaib. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh al Albani rahimahullah taala. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berdoa di dalam doanya di antara yang beliau sebutkan di dalam doanya Rabbi taqabbal taubati Ya Rabku Terimalah taubatku Dan bersihkanlah Kesalahan-kesalahanku Dan kabulkanlah doa-doaku Berikanlah hidayah kepada hatiku Dan kokahkanlah hujahku Luruskanlah lisanku Dan Berikanlah kepadaku Hati yang jujur dan bersih Yaitu bersih dari rasa iri dan dengki Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. ومن الأسباب الجالبة لسلامة الصدر الإخلاص ومناصحة ولاة, ولاة, ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم, جما ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم فالمخلص لله سبحانه وتعالى يكون سليم الصدر يستوي عنده المدح والذم ومن يناصح ولاة الأمر بالطرق الشرعية دلالة على سلامة صدره ومن لزم الجماعة كذلك فمن اتصف بهذه الصفات الثلاثة فهي معينة على سلامة صدره وأن الحقد والغل والحسد منه أبعد Yang kedua yaitu ikhlas dan menasihati para penguasa serta senantiasa berpegang mengikuti jamaah kaum muslimin diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang maknanya tiga sifat yang hati seseorang tidak hati seorang muslim tidak akan ada rasa dengki padanya selama-lamanya yaitu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala menasihati para penguasa dan berpegang dengan al-jamaah maka sesungguhnya doa-doa mereka akan senantiasa menaungi di akan senantiasa mengiringi di belakang-belakang mereka maka hendaknya kita mengikhlaskan hati kita di dalam berpegang teguh dengan hal ini dan hendaknya seseorang yang menasihati para penguasa ketika dia menasihati dengan jalan-jalan yang syar'i maka ini menunjukkan keselamatan di dalam hatinya demikian pula seseorang yang senantiasa berpegang teguh dengan jamaah maka demikian pula sehingga barang siapa yang memiliki tiga sifat ini, maka tiga sifat tersebut akan membantu dia untuk mendapatkan keselamatan hati. Karena dan sungguh rasa iri, rasa dengki dan hasad akan jauh dari dirinya. Kita adhan dulu, kemudian nanti kita lanjutkan muhadharah setelah azan باذن قبل الأذان ما شاء الله أنا أرى الكثير مجتهد ويلخص لكن صراحة في الوالد يعني أنا معجب به كثيرا فأسأل الله أن يبارك فيه فاحترت ماذا أعطيه من هدية صراحة يعني هذه الطاقية أمي خيطتها بخياطة أمي بيد والدتي فأنا أعطيه هدية له لك نعم جزاك الله خيرا استريح أنا أراه حريص ما شاء الله Jadi sambil menunggu muadzin mengumandangkan azan. Jadi beliau mengatakan saya sangat senang, sangat bergembira melihat para ikhwah semuanya bersemangat di dalam mengambil faedah. Namun beliau memperhatikan ada satu orang yang beliau kagum ada seorang yang dia sudah kalau bahasa kita sudah sepuh sudah berusia lanjut putih jenggotnya tapi men, apa namanya rajin dalam mencatat semuanya mencatat tapi ini beliau semangat dalam mencatat hingga akhirnya beliau bingung ingin memberikan hadiah tapi hadiah apa hingga akhirnya beliau tadi siang apa beliau pakai kopiah ya. yang mana kopiah ini dirajut sendiri hmm. oleh ibu beliau umur dari syekh hmm. maka ini yang dijadikan hadiah hadis khita biyadi walidati biliyad nah dirajut oleh hmm. ibu beliau وهذه أيضا بيد والدتي dan yang beliau pakai juga ومن الأسباب المعينة على سلامة الصدر التوضيح ما قد يأتي من من الأحبة ويكون فيه ريبة أو شك وإغلاق ما يغر الصدر وإسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءته صفية وهو معتكف في المسجد فلما أراد أن يوصلها رآه رجلان من الأنصار فأسرع فأسرعا فقال لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية فقال النبي صلى الله عليه فقالا فسبحا وكبر عليهم الأمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا والحديث عند البخاري فمن سلامة الصدور توضيح ما قد يساء الظن به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح للرجلين من الأنصار أن هذه صفية ورسول الله أبعد وحاش وكل الصحابة أن يسيء فيه الظن ولكن أراد أن يعلمنا في إغلاق أبواب الشيطان وسد طرق سوء الظن ومن الأسباب الجالبة لسلامة الصدر الابتعاد عن الذنوب والمعاصي كالغيبة والنميمة فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما أخرجه البخاري في أدب المفرد وكم فرقت الغيبة والنميمة بين الأحبة وبين الإخوة وبين الزوج والزوجة وبين الراعي والرعية وبين أهل العلم والواجب الإصلاح لا الإفساد فعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من, بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين قال وفساد ذات البين هي الحالقة أي الماحقة للأجر والحسنات ومن الإصلاح أن يبين حال المفسدين والفتانين بين الأحبة ومن الإصلاح أن يكذب المرء من أجل إصلاح ذات البين فكيف بمن يكذب ليفسد ذات البين هذا قلبه قد امتلأ حقدا وغلا فنسأل الله السلامة وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر عنده رجلا فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمرك إن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إلى مثل ذلك أبدا Di antara sebab-sebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan keselamatan hati yaitu memperjelas sesuatu yang bisa menimbulkan keraguan atau bisa menimbulkan salah sangka dan teladan kita dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau Safiyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sedang beriktikaf maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengantar hendak mengantarkan Sofiyah radhiyallahu taala anha untuk keluar dari untuk keluar maka ada dua orang dari kalangan Ansar yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya kemudian berjalan dengan terburu-buru maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya pelan-pelan hendaknya kalian berdua pelan-pelan karena sesungguhnya dia adalah Sofiyah bintu Huyai maka keduanya kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bertakbir maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengatakan sesungguhnya syaitan mengalir atau berjalan di dalam diri seorang insan pada aliran darahnya dan sesungguhnya aku khawatir akan dilemparkan di hati kalian berdua eh, buruk sangka atau salah sangka atau beliau mengatakan dilemparkan pada hati kalian sesuatu dan hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari radhiyallahu taala anhu maka di antara bentuk ataupun sebab yang bisa mendatangkan keselamatan hati yaitu memberikan penjelasan sesuatu yang bisa menimbulkan salah sangka maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan penjelasan kepada dua orang dari kalangan Ansar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya wanita yang bersama beliau adalah Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha dan tentunya kita mengetahui kedudukan Rasulullah kita juga mengetahui kedudukan para sahabat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari adanya berburuk sangka namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghendaki untuk mengajarkan kepada kita bagaimana agar seseorang menutup pintu menutup pintu-pintu syaitan dan menutup pintu-pintu yang bisa menjadikan adanya suudzon atau salah sangka Kemudian yang berikutnya yang merupakan sebab dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan keselamatan hati yaitu menjauh dari dosa-dosa dan kemaksiatan secara umum demikian pula menjauh dari dosa ghibah dan namimah maka disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Tidaklah ada dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah Azza wa Jal atau karena Islam kemudian dipisahkan kemudian keduanya berpisah melainkan karena dosa yang ada dari salah seorang dari keduanya dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari Rahimahullah taala di dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka perhatikanlah berapa banyak ghibah dan namimah ini memecah belah antara orang-orang yang saling mencintai, antara seseorang dengan saudaranya, antara seorang suami dengan istrinya, antara penguasa dengan rakyatnya, antara ahlul ilm dan semisalnya. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa berbuat islah, senantiasa memperbaiki keadaan, bukan malah berbuat ifsad atau merusak keadaan. Dan diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan Aku memberikan pilihan kepada kalian atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang lebih afdal dari kedudukan salat, puasa dan sedekah?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, "Islahu dzatil bain." yaitu mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, merusak hubungan antara dua orang merupakan al-haliqah yaitu hal-hal ataupun amalan yang bisa menghapuskan dari pahala dan kebaikan-kebaikan sehingga dari sini di antara bentuk seorang berbuat islah berbuat kebaikan dan melakukan perbaikan yaitu seseorang menjelaskan keadaan mereka orang-orang yang melakukan perusakan orang-orang yang merusak orang-orang yang melakukan menyebarkan fitnah di antara saudara-saudaranya maka apabila melakukan perbaikan di antara dua orang yang berselisih merupakan amalan kebaikan maka sebaliknya seorang yang dia berdusta antara dua orang yang memiliki hubungan yang baik maka hal ini menunjukkan yaitu seorang yang berdusta sehingga menyebabkan rusaknya hubungan antara dua orang maka ini menunjukkan bahwasanya hatinya dipenuhi dengan rasa iri dipenuhi dengan rasa dengki dan disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu taala bahwasanya suatu ketika masuk kepada beliau seseorang maka orang tersebut menyinggung ataupun menyebutkan tentang orang lain maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepadanya apabila kamu mau aku akan kami akan melihat tentang keadaanmu apabila engkau dusta maka aku akan dan apabila maka apabila engkau berdusta maka engkau termasuk dari orang yang termasuk di dalam ayat ini yaitu akum fasikun binaba'in yaitu apabila datang seorang fasik dengan sebuah berita dan apabila engkau termasuk orang yang jujur maka engkau termasuk dari golongan ayat ini yaitu hamazim masya'in binamim Hmm. Dan kalaupun engkau jujur, maka engkau termasuk dari orang yang termasuk dalam disifati di dalam ayat ini yaitu ham, hamazim masyain binamim yaitu seorang yang dia berjalan dengan menyebarkan namimah, memecah belah dan mengadu domba. Apabila engkau mau, maka aku akan memaafkan dirimu. Maka orang tersebut kemudian meminta maaf dan mengatakan, aku minta maaf kepadamu wahai Amirul Mukminin dan aku tidak akan mengulangi yang semis, yang semisal dengan ini selama-lamanya. ونعرج سريعا على بعض أسباب سلامة الصدر فمن الأسباب الجالبة صيام شهر رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر وحر الصدر أي معنى الغل والحقد والحسد والهدية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا والبشاشة, والبشاشة والابتسامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وإفشاء السلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ومن ذلك التغافل والعفو فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن كان يعفو ويصفح والتغافل فرق بين التغافل والغفلة فالتغافل أنت تعلم ما يجري ولكنك تتغافل درءا ودفعا للشحناء والتباغض وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الإنسان أن يتغافل مع إخوانه مع زوجته والزوجة مع زوجها والأب مع أولاده والمعلم عن بعض ما ما يصح التغافل فيه ولنا أسوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أعطى حفصة سرا فقال لها لا تخبري به أحد فأخبرت به عائشة فأطلعه الله على فعل حفصة رضي الله عنها كما في قوله تعالى وإذ أسر, وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير خلق عظيم الله عز وجل أخبر بأن حفصة أخبرت بكل ما أخبرها ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلعها بأني قد علمت فعرف بعض ما قالته وليس كل ما قالته فأعرف قال تعالى وعرف بعضه وأعرض عن بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض لم يخبرها بكل شيء تغافل عن بعض الأشياء فهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يجب الرجل في بيته ومع إخوانه أن يتغافل عن بعض ما يتغافل عنه ولا يحاسب في كل صغيرة وكبيرة فإن هذا مدعاه إلى إغار الصدور نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا من الغل والحسد وأن يجعلنا إخوانا متحابين فيه وأن يشرح صدورنا بالإيمان وأن يطهر قلوبنا من الكذب والغش والحقد والغيبة والنميمة وأن يؤلف بين قلوبنا ويصرف عنا جميعا شياطين الإنس والجن وفي هذه الكلمة والمحاضرة أنتهي معكم في هذه الدورة المباركة دورة الإمام الشافعي وهي في نسختها العاشرة القائم عليها والدنا وحبيبنا ومربينا الشيخ أبو ياسر رزيق بن حامد القرشي وفقه الله وبارك في عمره وعمله والقائمين معه من المعلمين كالشيخ الفاضل الحافظ فقد أوتي حفظا وذكاء وفقه الله وبصيرة في السنة نحسبه كذلك والله حسيبه الشيخ عادل بن منصور باشا ليس غلوا فيه وإنما هو رزق يسوقه الله عز وجل لعباده والرزق أنواع وأعظم الرزق رزق العلم فنسأل الله لنا وله التوفيق والسداد وكذلك الأساتذة الكرام جميعا الشيخ أبو المنذر ذو الأكمل والشيخ ولدان والشيخ فوزي أبو عكاشة والقائمون على هذا المعهد الشيخان الفاضلان الشيخ أبو معاوية عسكري والشيخ علي ابن محمد بن عبد الله المشعري هو زميلي ورفيقي وصديقي في طيبة الطيبة أنا أكبره سنا ولكنه يكبرني علما وفهما وقد استفدت منه كثيرا فاحرصوا على الاستفادة منه ومن أبي معاوية فنسأل الله أن يوفقهما ويسددهما وأن يوفق أيضا جميع الأساتذة القائمين في هذا المعهد المبارك وجميع الآباء وجميع المدرسين والمسؤولين والداعمين ونسأل الله أن يبارك في عمرهم وعملهم وجهدهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم القيامة وأن يزيدهم من خير إلى خير وأنتم أسأل الله عز وجل كما تفرقتم للاجتماع على الكتاب والسنة وتعليمها وتعلمها أسأل الله أن يبدلكم جنة عرضها السماوات والأرض وأن يرزقنا وإياكم مرافقة الأنبياء والصحابة والشهداء والصالحين وأن يحرم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 pada bulan sabar Yaitu bulan Ramadan Dan tiga hari di setiap bulannya Akan menghilangkan Wahrus sadr Yaitu akan menghilangkan Rasa kedengkian dan hasad Di dalam hati Demikian pula di antara sebab yang bisa menghilangkan di antara sebab yang bisa mendatangkan keselamatan hati yaitu saling memberikan hadiah Demikian pula menampakkan wajah yang berseri-seri dan tersenyum. Demikian pula menyebarkan salam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tahadu tahabu." Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan Maukah aku beritakan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai yaitu sebarkanlah salam di antara kalian demikian pula di antara sebab yang bisa mendatangkan keselamatan hati yaitu at-taghaful wal af memberikan rasa maaf dan dan Eh, berusaha untuk menutup diri dari kesalahan orang lain dan tidak membesar-besarkannya. Dan hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana di dalam kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan sebuah rahasia kepada Hafsah radhiyallahu taala anha dan memberikan kepadanya perintah untuk tidak menyebarkannya maka Hafsah radhiyallahu taala anha kemudian memberitakannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan hal itu yang mana dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengungkit semua apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha namun hanya menyebutkan sebahagian apa yang diberitakan kepadanya sehingga di sini hendaknya seorang membedakan antara sikap taghaful dan ghaflah antara sikap berusaha untuk memberikan toleransi atas kesalahan orang lain dan antara dengan antara sikap ghaflah yaitu seorang tidak tahu maka at-taghaful engkau dalam keadaan mengetahui apa yang terjadi namun engkau berusaha untuk memberikan maaf kepadanya memberikan toleransi kepadanya maka Hendaknya kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak ini. At-taghaful berusaha untuk memberikan maaf, memberikan toleransi antara seseorang dengan saudaranya, antara seorang suami dengan istrinya. Sehingga hendaknya dia tidak melihat, tidak menghitung, tidak menghisap setiap sesuatu yang muncul dari saudaranya, apakah yang kecil ataukah yang besar, hendaknya dia menutup dirinya dari itu semuanya maka ini semuanya akan meng, akan menjadikan sebab untuk dia mendapatkan keselamatan hati dan akan menutup dari celah-celah yang bisa menimbulkan rasa iri, rasa dengki dan saling membenci. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia berupa hati-hati yang bersih dari segala bentuk rasa iri dan dengki dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan hati berupa eh, kelapangan hati dengan keimanan dan membersihkan dari hati-hati kita rasa iri dan dengki demikian pula hasad demikian pula rasa benci kepada saudaranya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara hati-hati kita dan memalingkan dari kita semuanya segala jenis godaan syaitan baik dari kalangan manusia demikian pula dari kalangan jin maka ini adalah akhir dari kalimat ataupun pelajaran dan muhadharah yang dengannya berakhir pula daurah yang kami sampaikan dan daurah ini adalah daurah Al-Imam syafii yang ke-10 yang dibimbing oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Yasir Ruzaik Al-Qurashi hafizahullah taala demikian pula para ikhwah yang lainnya dan yang menyelenggarakan dari daurah ini dari kalangan para dai ilallah seperti Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Hafidh yang mana beliau telah diberikan karunia berupa hafalan dan kecer dan kecerdasan dan pandangan yang dalam tentang sunnah yaitu dan ini yang kami dan ini yang kami rasakan atau kami menganggap seperti ini dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui yaitu fadilatul Syekh Abdul Abbas Adil Mansur Al-Basha maka apa yang aku kata apa yang aku katakan ini bukanlah bentuk hulu, bukanlah bentuk berlebih-lebihan karena sungguh beliau telah diberikan rizki yang besar karena rizki itu bermacam-macam dan diantara rizki yang yang paling besar adalah rizki berupa ilmu Demikian pula aku bersyukur bersyukur dan berterima kasih kepada para masyayikh yaitu Syekh Abdul Munzir, demikian pula Syekh Wildan, Syekh Fauzi. Demikian pula mereka yang ada di ma'had ini yaitu dua syekh yang mulia yaitu Syekh Askari, demikian pula Syekh Ali yang mana beliau Syekh Ali adalah sahabatku. Aku lebih besar usia, aku lebih tua secara umur namun beliau lebih tua dalam hal ilmunya dan pemahamannya dibandingkan diriku sehingga hendaknya kalian bersemangat untuk mengambil faedah dari beliau demikian pula aku bersyukur kepada Al-Ustaz Abu Muawiyah demikian pula yang lainnya kepada seluruh asatidah para orang tua para mudarrisin dan mereka orang-orang yang Al-aba para orang tua. Para orang tua, para pengurus yang ada di ma'had ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka di dalam umur mereka, di dalam ilmu dan amalan mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai simpanan kebaikan untuk mereka nanti di hari kiamat. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula kepada antum semuanya sebagaimana antum meninggalkan dari memberikan pelajaran maka semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dan aku, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita rizki berupa kebaikan-kebaikan yang ada dan memberikan karunia kepada kita dengan surga yang agung sebagaimana aku sebagaimana aku meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik bimbingannya kepada penguasa dari negeri ini yaitu negeri Indonesia demikian pula agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya secara khusus kepada penguasa yang ada di pulau ini di, di daerah ini yaitu Kalimantan Timur dan secara khusus para penguasa pemerintah dari kota Balikpapan yang telah membantu dan memberikan kemudahan atas terselenggaranya daurah ini. Maka ini yang beliau sampaikan wallahu alam bishawab akhiru da'wana Alhamdulillahirobbilalamin.